Yang terakhir pembahasan kita adalah tentang bagian ketiga daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-iman fi uluhiyatihi iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak yang berhak diibadahi dan yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil dan kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun dan kemarin juga telah dijelaskan tentang definisi ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang mana ibadah ini hanya diserahkan kepada Allah saja kalau orang mempersembahkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah musyrikun kafir. Musyrik kafir. Dan yang lalu juga telah dijelaskan macam-macam ibadah, di antaranya adalah al ibadatul qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Kemudian ada lagi al ibadatul qauliyah, ibadah-ibadah berupa ucapan Kemudian ada lagi al-ibadatul badaniyah, ibadah-ibadah badan. Kemudian ada lagi al-ibadatul maliyah, ibadah-ibadah harta. Bahkan juga ada ibadah yang terkumpul di dalamnya semuanya, ucapan, perbuatan, harta dan hati. Ibadah-ibadah hati sangat banyak Yang lalu sempat disinggung Yaitu tentang Al-Mahabbah Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah kita bahas Masih melanjutkan tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa cinta ini adalah sangat prinsip Suatu ibadah tidak dikatakan ibadah kalau di dalamnya terkandung cinta total kepada Allah Subhanahu wa taala disertai penghinaan diri, tunduk, patuh dan takut secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu dibahas panjang lebar juga macam-macam cinta dan yang lainnya. Insyaallah pagi hari ini kita masih melanjutkan masalah cinta yaitu mahabbatullah azza wa jalla cinta Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah ini adalah merupakan puncak dari semua kedudukan. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan derajat yang paling tinggi. Setelah orang sampai kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu dia tinggal menunggu buah-buahnya dan hasil-hasilnya. Kalau sudah sampai kepada tingkatan cinta Allah Subhanahu wa taala, tinggal dia menunggu buah-buahnya saja, tinggal dia menunggu hasil-hasilnya saja. Apa itu buah-buahnya? Apa itu hasil-hasilnya? Banyak sekali. Di antaranya dia akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, hidupnya penuh dengan keridhaan dan dia pun juga akan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Sebelum mencapai tingkatan mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui dan itu merupakan mukaddimah pendahuluan-pendahuluannya yaitu taubatan nasuha. Taubat dulu benar-benar bersih dulu. Dan taubat ini tidak boleh pisah dari kita mulai dari awal perjalanan kita sampai di tengah-tengah perjalanan kita bahkan sampai akhir perjalanan kita. Harus kita selalu disertai dengan at taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum berangkat menuju Allah itu didahului dengan taubat dan nasuha, benar-benar taubat. Taubat secara total dari semua dosa, kemudian sabar. Sabar untuk istiqomah dalam taubat, istiqomah dalam berbuat baik, kemudian juga zuhud. Zuhud tidak mungkin sampai kepada cinta Allah kalau tidak ada zuhud. Zuhud berarti lebih mengutamakan Allah dari yang lainnya. Dan beberapa hal yang lain itu adalah mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang kemudian sampai kepada tingkatan cinta dan akhirnya mendapatkan buah hasil daripada cinta itu. Ikhwan wa rahimahumullah cinta yang paling bermanfaat secara mutlak adalah cinta Allah. Dan bukan hanya bermanfaat secara mutlak, cintanya adalah cinta yang wajib cinta yang paling tinggi, cinta yang paling agung, cinta yang suci, cinta yang sejati dan cinta yang terbaik. Kenapa? Karena hati kita itu telah ditetapkan untuk mencintai Allah. Dan fitrah kita pun telah ditetapkan untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita keluar dari fitrah ini, maka kita tidak akan tenang tidak akan mendapatkan kedamaian. Kembali kepada semula. Bagaimana kita dulu berasal dari surga lalu dikeluarkan ke dunia, maka kita tidak akan tenang selama di dunia ini sehingga kita kembali ke tempat kita semula di surga lagi. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah Allah itu dicintai dari semua sisi. Kalau kita bicara Allah, semua yang dari Allah, semua yang tentang Allah itu menjadikan kita mencintai Allah. Berbeda dengan yang selain Allah, manusia bisa jadi kita cinta di satu sisi karena sifatnya, kita benci di sisi lain karena sifatnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semuanya dicintai. Tidak ada satupun yang menjadikan kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain Allah, maka cinta-cinta itu mengikuti cinta Allah. Yang lalu telah dibahas lima macam cinta. Puncaknya Allah, segala-galanya Allah, yang lainnya hanya mengikuti cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah hukumnya wajib menurut semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dakwah semua rasul mengajak kita cinta Allah Subhanahu wa taala, fitrah kita yang masih bersih mengajarkan kepada kita cinta Allah Subhanahu wa taala, demikian pula akal yang sehat, yang normal, yang sempurna akan mengakui bahwa wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah karena nikmat-nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Nikmat Allah kepada kita amat sangat banyak. Hati kita semuanya itu akan selalu mencintai orang yang memberikan nikmat kepada kita. Orang yang berbuat baik kepada kita, pasti hati kita cinta. Kalau ada orang saja berbuat baik kepada kita, dia baik kepada kita, dia memberikan nikmat kepada kita. Maka hati kita otomatis cinta kepada orang itu. Sampai-sampai ada pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, kamu akan memperbudak hati mereka. Jadi kalau kita ingin menguasai orang, kita berbuat baik kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu selalu cinta kepada siapa saja yang berbuat baik kepada dia. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan berasal dari Allah. Semua nikmat datangnya dari Allah saja Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Bagaimana mungkin kita tidak cinta kepada Allah? Kalau orang tidak cinta Allah berarti dia telah keluar dari fitrahnya, berarti dia tidak mempunyai akal yang sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl 53, "Wa ma bikum min ni'matin minallah." Dan apa saja yang ada padamu daripada nikmat, maka semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Allah itu mengenalkan kita kepadanya melalui asma'uhul husna wa sifatuhul ula. Allah mengenalkan kita kepada dirinya melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kalau kita ingin kenal Allah, cara yang paling baik, cara yang paling tepat, cara yang paling instan adalah melalui al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu fiha. Allah mempunyai al asmaul husna. Nama-nama yang maha tinggi. Walillahil matalul a'la. Allah juga mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi, nama yang maha baik, sifat yang maha tinggi. Kalau kita belajar asma wa sifat dengan pelajaran yang sebenarnya dan mengamalkannya, pasti kita kenal Allah, dan kita juga akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita singgung agak panjang lebar pembahasan yang keempat nanti tentang al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil dari Al-Qur'an mengenai cinta Allah telah disebutkan di antaranya Al-Baqarah 165, wa minan nasi man yattaqidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti cinta Allah. Padahal orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu telah kita bahas panjang lebar tentang ayat ini. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinih. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kamu dari agama Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaum, maka Allah pasti akan mendatangkan satu kaum diganti kita oleh Allah dengan kaum yang baru lagi yuhibbuhum wa yuhibbuna yang mana kaum itu dicintai Allah dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa taala adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin mereka itu lembut kepada orang-orang beriman dan mereka keras kepada orang-orang kafir yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sudah kita bahas. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yu'minu 'abdun hatta yakuna hatta akuna habba ilaihi min walatihi wa walitihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang pun tidak sempurna iman seseorang Sehingga aku lebih dia cintai Daripada anaknya Daripada ibu bapaknya Dan daripada manusia semuanya Dalam riwayat yang lainnya Daripada hartanya, daripada keluarganya Daripada semuanya Tidak beriman Sehingga kita mencintai Rasulullah SAW dari semuanya Lalu sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala mengatakan ya Rasulullah, anda lebih aku cintai dari semuanya illa min nafsi kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hatta akuna habba ilaika min nafsi." Imanmu belum benar. Sehingga aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Lalu langsung sahabat Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, al-an la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Sekarang ini ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Barulah beliau mengatakan al-an ya Umar, sekarang ini baru kamu iman, baru kamu cinta yang sebenarnya. Sekarang kita lihat saja kalau cinta kepada Rasulullah SAW selemaja harus seperti ini. Bagaimana pula dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal cinta Rasulullah Alaihi Wasallam adalah cabang daripada cinta Allah. Allah dulu Allah nyuruh kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita lebih mencintainya daripada segala-galanya, termasuk dari kita sendiri. Semua yang datang dari Allah, semua yang datang dari Allah kepada kita, semua itu mengajak untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang datang kepada Allah kepada kita Yang kita sukai Atau yang tidak kita sukai Lalu kita pelajari Kita dalami Maka ternyata di dalam hal itu Ada banyak kebaikan Yang menjadikan kita Harus mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah memberi kita Pemberian Allah adalah pemberian yang terbaik Maka kita bersyukur dan kita cinta Allah, Allah baik kepada saya. Ketika Allah tidak memberi kita, itu pun kalau kita mau mendalami penuh dengan kebaikan. Ketika Allah tidak memberi, berarti Allah juga cinta kepada kita. Mungkin kita belum siap atau mungkin kita nanti akan menyeleweng, kita akan rusak sehingga Allah tidak memberi. Sehingga Allah memberi dan tidak memberi penuh dengan kebaikan. Yang kita mesti cinta kepada Allah dari semua itu. Ketika orang oleh Allah diberi kesehatan, dia bersyukur, alhamdulillah, cinta Allah diberi sehat. Ketika Allah diuji, ketika orang diuji dengan sakit sekalipun, kalau mau didalami sakit itu penuh dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang hamba akhirnya cinta juga kepada Allah. Diberi sehat cinta, diberi sakit juga cinta. Kemudian juga kalau ada orang yang mati, kematian, kematian atau kehidupan dulu. Ada orang lahir, kita senang, cinta kehidupan. Demikian pula ketika ada orang yang mati, kekasih kita, ini juga penuh dengan kebaikan. Kalau kita akan mendalami sampai mendetail tentang hal itu. Pokoknya semua yang datang dari Allah kepada kita itu mengajak kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berbicara kebaikan-kebaikan Allah, maafnya Allah. Berapa banyak dosa kita dan berapa banyak pula maafnya Allah. Allah punya sifat Al-Halim. Al-Halim itu tidak terburu-buru, Maha santun. Kita berbuat dosa banyak membuat Allah murka, tapi Allah tidak menghukum kita, bahkan Allah memberikan kita tempo. Silakan taubat, silakan taubat, silakan taubat. Bahkan Allah sabar kepada kita. Allah sabar. Berapa banyak kita menyakiti Allah, tapi Allah tidak pernah marah. Allah sabar. Kemudian juga ketika kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sumpek, sumpek kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjepit, butuh pertolongan, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak butuh kita, jadi istilahnya kalau manusia itu ikhlas tanpa pamrih. Allah padahal enggak butuh kita. Allah memberikan semuanya tanpa pamrih. Allah Maha Kaya dari semua sisi. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Berapa banyak kebaikan-kebaikan Allah yang turun kepada kita. Kebaikan Allah selalu turun kepada kita. Sementara berapa banyak dosa-dosa kita yang naik kepada Allah. Kebaikan Allah turun terus pada dosa kita naik terus Ini luar biasa Padahal kalau orang itu kita jahat kepada dia Dia biasanya balas Emosi, marah Kalau Allah tidak Kita membuat Allah marah Tapi Allah tidak pernah marah Justru Allah menjadikan kita cinta kepadanya Padahal kita butuh kepada Allah, kita fakir, kita tidak punya apa-apa, kita lemah, kita butuh kepada Allah, tapi kita berani, kita sembrono, kita nekat, kita ngelawan Allah dengan berbagai macam kemaksiatan. Allah yang tidak butuh kepada kita menurunkan semua kebaikannya kepada kita. Kemudian juga kalau kita melihat manusia, orang yang cinta kepada kita. Ini kalau kita mau jujur ya. Manusia kita semuanya Cinta di antara manusia itu mesti ada pamrihnya. Yang benar-benar ikhlas 100% itu jarang. Jarang. Biasanya kalau orang itu baik kepada kita, itu mesti ada manfaat yang dia dapatkan dari kebaikan itu. Karena kalau orang tidak mendapat manfaat sama sekali, mungkin dia akan sulit berbuat baik kepada kita. Karena merasa diutungkan Kembali kepada dia sendiri nanti hasilnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak. Allah berbuat baik kepada kita untuk kepentingan kita total. Allah nggak butuh kepada kita. Manusia kalau tidak untung dari kita, kita ditinggal. Kalau Allah nggak minta untung sama sekali, yang untung kita semuanya. Bukan hanya kita yang untung. Keuntungan kita oleh Allah dilipatkan sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dilipat gandakan untuk kita semuanya total Allah tidak minta apa-apa Allahu Akbar sudah seperti itu kalau kita salah langsung segera oleh Allah dimaafkan begitu salah langsung Allah Allahumma firli langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuknya dan Allah menciptakan alam semesta untuk kita. Jadi Allah menciptakan kita untuknya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu Allah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk kita, ditundukkan untuk kita supaya kita bisa ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Semua yang kita inginkan ada di tangan Allah. Anda mau pengin apa? Ada satu miliar manusia, ada satu miliar keinginan, satu miliar cita-cita. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah adalah ajwadul ajwadin yang paling loman di antara yang loman, paling dermawan di antara yang dermawan, akromul akromin yang paling mulia di antara yang mulia, loman, dermawan. Allah memberikan kepada kita sebelum kita minta, belum kita minta diberi oleh Allah, bahkan pemberiannya lebih dari yang kita harapkan. Kemudian amal kita sedikit diterima oleh Allah. Allah bersyukur, berterima kasih. Amal kita sedikit lalu dikembangbiakkan oleh Allah jadi besar, jadi banyak. Sementara dosa kita yang banyak oleh Allah diampuni, dihapus sehingga bersih. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Semua yang di langit, semua yang di bumi minta kepada Allah dan semua permintaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah tidak pernah bingung karena banyaknya orang yang meminta. Seperti di padang Arafah ya, Katakanlah 5 juta manusia di padang Arafah pada waktu yang sama semuanya minta kepada Allah. Maka Allah tidak pernah pendengarannya itu bingung atau keliru. Ini minta apa, diberikan permintaannya ini tidak keliru. Masing-masing diberikan sesuai dengan yang dia minta. Bahkan Allah tidak pernah marah karena banyaknya orang yang meminta, karena seringnya kita meminta. Justru Allah tambah cinta kalau kita banyak minta, kita hmm. banyak berdoa, benar-benar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita tidak minta, Allah marah. Kita dianggap sebagai orang yang sombong. Kita tidak minta, Allah marah. Allah itu malu pada saat kita tidak malu. Kita tidak malu, bahkan kita menjerumuskan diri kita. Padahal Allah adalah Maha Pemalu. Dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak menutupi dosa kita. Allah menyayangi kita padahal kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Terus seperti itu. Luar biasa, subhanallah, Allah benar-benar semua yang dilakukannya mendorong kita untuk mencintainya. Allah menginginkan keselamatan kita. Allah mengirim para rasul untuk nuntun kita, itu dituntun jalan kita. Tidak cukup Rasul diberi kitab, buku panduan. Ini loh buku panduannya, saya selamat. Tidak cukup buku panduan, maka Allah turun ke langit dunia tiap malam. Langsung Allah menawarkan, siapa yang meminta, aku beri permintaannya. Siapa yang berdoa, aku kabulkan doanya. Siapa yang minta ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Ikhwan wa akhwatillah fillah rahimakumullah, bagaimana mungkin hati tidak cinta kepadanya padahal tidak ada satu kebaikan pun melainkan semuanya darinya. Tidak ada yang mengabulkan doa kita, mengampuni dosa kita, menghilangkan kesusahan kita, menutupi kejelekan kita, menolong kita kecuali Dia yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. <clears throat> Karena itu Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk selalu kita sebut-sebut namanya banyak zikir bahwa ahakku mendukir dia adalah yang paling berhak untuk disebut-sebut banyak zikir mengingatnya bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah yang paling berhak untuk kita bersyukur berterima kasih Allah adalah yang paling berhak untuk kita beribadah menyembahnya tunduk patuh kepadanya Allah adalah yang paling berhak kita memujinya. Allah paling baik. Kemudian juga ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada bayinya. Demikian pula Allah itu sangat suka dengan taubatnya orang-orang yang taubat daripada orang kehilangan barang-barangnya lalu ketemu lagi. Ya. Cinta Allah adalah merupakan hayatul qulub. Cinta Allah adalah merupakan kehidupan hati. Hati kita tidak mungkin akan hidup tanpa cinta Allah. Cinta Allah adalah ghizaul arwah, makanan roh kita, makanan jiwa kita. Hati kita tidak akan merasakan kelezatan, tidak akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasakan kesenangan, kedamaian, kebahagiaan kehidupan kecuali dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah, penting cinta Allah. Karena itu para ulama menulis buku-buku masalah cinta. Yang mana intinya diarahkan kepada cinta yang abadi, cinta Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ibnu Qayyim punya kitab yang berjudul Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Taman orang-orang bercinta dan rekreasi orang-orang yang kasmaran. Beliau bahas masalah cinta panjang lebar, lalu beliau arahkan kepada cinta yang terbaik, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita hilang daripadanya cinta Allah, hati kita kalau nggak ada cinta Allah, maka hati kita menjadi gelap. Lebih menyakitkan dari orang yang mula-mula bisa melihat matanya lalu menjadi buta. Mula-mula bisa melihat lalu buta, menyakitkan. Demikian pula orang yang di hatinya enggak ada cinta Allah, lebih dari itu menyakitkannya. Seperti orang yang telinganya mula-mula mendengar lalu tiba-tiba menjadi tuli, menyakitkan. Bahkan hati akan menjadi rusak kalau tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak. Sebagaimana tubuh akan rusak kalau rohnya itu lepas. Kita sekarang punya roh, lalu rohnya lepas. Bagaimana tubuh kita nanti? Menjadi apa tubuh kita? Menjadi bangkai, busuk. Karena rohnya lepas, tidak ada roh lagi. Demikian pula orang yang hatinya tidak ada cinta Allah Subhanahu wa taala, rusak hatinya. Kita sendiri juga merasakan begitu. Kalau pas kita jauh dari Allah, sumpah, tidak enak, tidak tenang, bingung. Karena kita kehilangan kehidupan hati Kehilangan gizi-gizi Makanannya ruh kita Namun demikian Ikhwan wa akhawat fila rahimahumullah Cinta itu ada buktinya Cinta ada buktinya Orang kalau dia ngaku cinta Cinta, cinta, cinta Tapi hanya ngomong kosong saja Ternyata hatinya kosong dari cinta Jauh, hatinya rusak Yang lebih parah itu sudah hatinya rusak dia tidak pernah merasakan kalau hatinya rusak. Sama dengan orang mati. Orang mati itu sudah menjadi bangkai, tubuhnya kita potong-potong, terasa enggak dia? Tidak terasa karena dia sudah mati. Wa ma liturhin bimayyitin ilamu. Ya, luka kepada orang-orang mati itu tidak akan merasakan sakit dia kalau badannya dilukai, dimutilasi, Tidak sakit, tidak terasa sudah mati. Demikian pula orang kalau sudah mati hatinya Dia tidak akan merasakan semua keburukan yang ada di dalamnya Ada salah seorang salafus soleh yang bernama Fatah al mufili Rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Al-Muhibbu La yajidu li dunia lazzah Wa la yaghfulu an zikrillahi tarfata'in Orang yang cinta Allah tidak akan merasakan kelezatan di dunia. Orang yang cinta Allah tidak akan merasakan kelezatan di dunia. Dan dia tidak akan pernah lalai daripada zikrullah sekejap mata pun. Inilah diantara bukti orang yang cinta. Orang yang cinta Allah tidak akan pernah merasakan lezat di dunia. Kalau orang merasa lezat di dunia, damai, enak, nikmat, berarti dia enggak cinta Allah. Kalau cinta Allah enggak tenang di dunia ini, enggak tenang. Demikian pula dia tidak akan pernah lalai daripada mengingat Allah. Sekejap mata pun enggak pernah lalai. Selalu mengingat kekasihnya, zikir, zikir lisan, zikir hati, zikir lisan dan hati, merenung, tafakur dan yang lain-lainnya. Kemudian sebagian salafus saleh yang lainnya mengatakan al-muhibbu ta'irul qalb. Orang yang cinta Allah hatinya terbang. Kasiru zikir, dia banyak berzikir. Mutasabbiqun ila ridwanihi bi kulli sabil yaqtiru 'alaiha. Dia akan selalu berusaha untuk mencari ridhonya dengan semua cara yang dia mampu. Jadi dia akan selalu mencari ridho Allah dengan semua cara yang dia mampu. Yang ada di otaknya cuma satu. Bagaimana saya bisa mencari ridho Allah? Bagaimana Allah bisa ridho kepada saya? Bukan manusia dan bukan pula yang lainnya. Demikian pula sebagian salafus saleh mengatakan, "Wa kun li rabbika li litaqtumahu innal muhibbina lil ahbabi khuddamu." Masya Allah luar biasa. Jadilah kamu mempunyai cinta kepada Tuhanmu. Jadilah kamu mempunyai cinta kepada Tuhanmu untuk berkhidmat kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang cinta dia akan menjadi pelayan-pelayan kekasihnya. Ini cinta yang benar. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka kita menjadi khodam pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta. Salah seorang dari salafus saleh, seorang perempuan, beliau mewasiatkan kepada putra-putranya masalah cinta ini. Ta'awwadu hubballahi wa ta'atihi. Ta'awwadu hubballahi wa ta'atahu. Biasakanlah kamu cinta dan taat kepada Allah. Wasiat kepada anaknya. Biasakanlah kamu cinta dan taat kepada Allah. Fa innal muttaqina alifu bitta'ah fastauhashat jawarihum min ghairiha. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu terbiasa melakukan ketaatan sehingga anggota tubuhnya menjadi kaku untuk yang selainnya. Jadi orang-orang bertakwa biasa taat. Kalau dia melakukan selain ketaatan tubuhnya terasa kaku. Istau hajat harus diterjemahkan secara harfiah itu liar. Liar ya, puas. Artinya sudah biasa taat, selain taat tidak enak, kaku semuanya. Maksiat tidak bisa, tidak pandai maksiat. Kalau sudah biasa taat, enak kalau taat. Selain taat tidak enak. Maksiat tidak pernah menikmati Kemudian fa in arada lahumul mal'un bi ma'siyah marratil ma'siyah bihim muhtashimah fa hum lahu munkirun. Apabila setan yang terlaknat datang kepadanya, berusaha menggodanya untuk menjerumuskannya ke dalam maksiat, maka maksiat itu sendiri malu kepada orang itu. Maksiatnya nggak berani menghampiri orang itu. Maksiatnya lewat sambil malu maksiat itu. Sementara orang itu yang bertakwa mengingkarinya. Ini kata-kata yang sangat indah, ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Seorang anak kecil kalau dibiasakan cinta Allah dan taat Allah mulai kecil, maka yang ada di hatinya adalah cinta dan taat Allah. Maksiat tidak senang, tidak enak. Maksiat tidak senang, tidak enak, otomatis sudah terbiasa. Masing-masing orang itu dari kebiasaannya. Karena itu masa kecil adalah masa yang paling penting untuk menanamkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kata-kata yang sangat indah dari Abdullah Ibnu Mubarak rahimahumullah taala. Kata beliau, "Taqsil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hada la'amri fil qiyasi syani'u." "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Maksudnya kamu mengaku cinta Allah tapi kamu selalu maksiat kepada Allah. Ini adalah merupakan kiasan yang sangat buruk dan tidak benar. Katanya cinta, tapi kok durhaka terus kalau cintamu benar, pasti kamu taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang cinta itu dia taat kepada kekasihnya. Bagaimana yang sering kita dengar ya, orang kalau sudah cinta disuruh apa saja mau, disuruh masuk sumur mau tidak antum? Tidak ya mau, tidak enak. Maksudnya di sini orang cinta itu taat, disuruh Allah apa saja taat, karena Allah tidak mungkin menyuruh kita yang bermadarat. Pasti yang baik-baik saja. Itulah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan diajarkan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala Orang-orang beriman itu asyidda 'alal kufar, ruhama bainahum, lemah lembut, kasih sayang di antara mereka. Demikian pula kalau kita melihat kisahnya Al-Muhajirin wal Ansar walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Subhanallah orang-orang Ansar cinta kepada orang-orang Muhajirin Bahkan lebih mengutamakan orang-orang muhajirin Daripada orang-orang ansar sendiri Daripada diri mereka sendiri Kemarin juga telah disinggung Kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman Di antaranya kita tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah Karena Allah cintanya tanpa pamrih Kemudian juga orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah warajulani rajulani fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih Dua orang yang saling cinta karena Allah, kumpul karena Allah, pisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah mempunyai derajat yang amat sangat tinggi. Bahkan di dalam pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Kata Allah, "Ainal mutahabbuna fi jalali?" Mana orang-orang yang saling cinta karena keagunganku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku naungi mereka di naunganku. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini adalah fadilah yang luar biasa Jangan sampai kita lewatkan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Semua hadisnya sahih. Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja. Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Rasulullah telah mengkisahkan tentang seseorang yang pergi ke suatu desa. Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk menyertai orang itu. Sampai di desa tempat tujuannya Malaikat tanya Aina turi Mau kemana kamu Lalu dia mengatakan itu itu akan Libya delvaria. Aku Mau ke tempatnya saudaraku Di desa ini Saudara karena umum Bukan saudara nasab Lalu malaikat tanya Halaka min nikmat tarubbuha Apakah kamu mendapat keuntungan dari dia Mendapat nikmat dari dia Atau mendapat sesuatu yang lain dari dia La ghaira anni ahbabtuhu fillah, tidak ada apa-apa. Hanya aku cinta kepadanya karena Allah. Lalu malaikat mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Aku adalah malaikat yang diutus Allah kepadamu untuk mengatakan kepadamu bahwa Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu itu karena Allah Subhanahu wa taala cinta, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadisnya hasanun sahihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi kata Allah al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirum min nur yaghbituhumun wa syuhada. Orang-orang yang saling cinta karena keagunganku mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Artinya mereka mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Makna mimbar itu derajat yang tinggi dari cahaya Ya, lebih tuhumun nabiyyun wa syuhada. Para nabi dan orang-orang mati syahid ingin seperti mereka. Ingin seperti mereka. Berarti mereka mendapat derajat yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian juga di dalam hadis kunci yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya wajib mendapat cintaku orang yang saling cinta karena aku dan orang yang saling duduk bermajlis karena aku dan orang yang saling berziarah karena aku dan orang yang saling berkorban membantu karena aku. Masya Allah luar biasa. Semoga majelis kita ini termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita cinta kepada seseorang karena Allah, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberitahu orang itu Idza ahabba ar-rajulu akahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh. Apabila seseorang itu mencintai saudaranya, maka hendaklah memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya. Dan ini juga telah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, innilau hibbuk." Hai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Lalu beliau mengajarkan amalan, lalu selesai salat membaca, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Diberitahu orangnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada orang yang lewat lalu ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah aku cinta kepada orang itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lam tahu kamu sudah beritahu dia kalau kamu cinta dia Qala la belum ya Rasulullah qala a'limhu beritahu dia. Lalu dikejar beritahu ini uhibbuka fillah aku cinta kepadamu karena Allah. Maka kalau ada orang mengatakan begitu kepada kita, kita jawab, ahabbaka alladhi ahbabtani lah atau ahabbaka ahabbaka alladhi ahbabtani fi sesuai dengan yang dikatakan oleh malaikat tadi itu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, ini fadilah-fadilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Jangan kita melewatkannya Fadilah yang luar biasa Fadilah yang tiada tara Saling cinta karena Allah Saling cinta karena Allah itu ada dua macam Yang pertama-tama Memang dua-duanya saling cinta karena Allah Jadi sama-sama taunya Sama-sama taunya Saling cinta karena Allah Ini tentu lebih dahsyat lagi Yang kedua itu sepihak Tidak masalah kita cinta kepadanya karena Allah tanpa dia tahu kalau kita cinta kepadanya karena Allah. Sepihak saja ya, sepihak. Misalnya kita cinta kepada para ulama yang jauh dari kita, kita tidak mungkin beritahu mereka dan kita juga tidak mungkin ketemu mereka, mereka tidak mungkin ketemu kita. Tapi kita cinta kepada mereka karena Allah. Misalnya cinta kepada siapa? Kepada Syekh Utsaimin antum di Indonesia misalnya. Itu kan sepihak kan? itu juga masuk di dalamnya. Baik dua belah pihak saling cinta atau satu pihak saja yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta karena Allah ini ada buktinya. Ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya cinta itu tidak bertambah dengan adanya kebaikan dan tidak berkurang dengan tidak adanya kebaikan cinta karena Allah. Ada kebaikan, cintanya enggak tambah. Tidak ada kebaikan, cintanya tidak berkurang. Diberi cintanya tidak bertambah, tidak diberi cintanya pun tidak bertambah. Kalau diberi cintanya bertambah, enggak diberi cintanya berkurang, berarti bukan lillah. Kemudian di antara buktinya pula cintanya itu tidak bertambah dengan seringnya dengan seringnya pertemuan, dengan seringnya komunikasi dan cinta tidak berkurang dengan tidak adanya pertemuan atau komunikasi. Karena kalau kita cinta gara-gara saling ketemu, saling komunikasi, berarti cinta kita itu karena seringnya ketemu dan komunikasi. Kalau nggak ketemu nggak ada komunikasi, cintanya hilang lupa. Berarti karena itu. Cinta karena Allah itu walaupun saya tidak ketemu lagi, tidak ada komunikasi, sudah saling berjauhan, masing-masing pulang ke daerahnya, ke negaranya masing-masing, tetap ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti cinta karena Allah Subhanahu wa taala pula adalah saling mendoakan ketika tidak diketahui, mendoakan fi dilawai, mendoakan. Sebagaimana para salafus saleh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala selalu mendoakan orang-orang yang dicintainya termasuk gurunya Al Imam Syafi'i ketika beliau sholat malam tidak akan disebut namanya paling cinta karena Allah Subhanahu wa taala Kemudian juga di antara bukti saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala kalau ketemu saling menasehati. Ada kebaikan dimotivasi untuk istiqomah ditambah lagi. Ada keburukan diingatkan ini buruk, ikhlas semuanya ketemu yang dibicarakan baik-baik, pisah pun dengan cara yang terbaik dan saling mendoakan. Masya Allah, cinta karena Allah. Ini sulit ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Karena itu tapi fadilahnya kan luar biasa. Kenapa fadilahnya luar biasa? Apa kira-kira rahasianya? Yang antum tahu apa kira-kira? Fadilahnya tadi kan luar biasa kan? Sampai para nabi, orang mati syahid pingin seperti mereka. Sangat tingginya derajat mereka. Karena apa? Karena apa? Cuma satu kata aja. Karena apa? Karena ikhlas. Ikhlas. Cinta karena Allah berarti kan ikhlas tanpa pamrih sama sekali. Dan keikhlasan itu yang membuat nilainya menjadi luar biasa. Ikhlas, cinta karena Allah. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, Lakot sorot ammatu mu'afatin nas ala amri dunia, Wa dzalika la yufti ala ahli syai'an. Pada zaman sahabat dulu, cinta di antara manusia itu ada karena urusan dunia. Itu Abbas mengatakan. Sungguh cinta yang ada telah terjadi hanya karena urusan dunia saja. Dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian juga saling mengunjungi, saling berziarah bagaimana para sahabat dulu. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar datang ke rumahnya Ummu Aiman, berkunjung karena Rasulullah perintahkan ke sana. Lalu bercerita, lalu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka semuanya nangis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya saling mencintai karenanya dan mudah-mudahan kita istiqamah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam cinta Allah dengan konsekuensinya dan semua cinta kita adalah merupakan bagian daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terutama cinta orang soleh ya. Siapa yang kita cintai, kita akan kumpul dengan dia hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hmm. "Al mar'u ma'a man ahab." masing-masing orang bersama bersama dengan kekasihnya. Sebagaimana sahabat ketika ditanya dia mengatakan aku cinta Allah cinta Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman Kamu akan bersama dengan kekasihmu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, panggil silakan. kalau ada yang mau ditanyakan silakan. al-khawf, masalah takut ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu mungkin kita bahas dalam satu pertemuan. Kemudian setelah itu ar-raja dan setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. tambahi lagi sedikit dan nanti tidak ada pertanyaan ya saya tambahi lagi ada 10 resep untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. membaca Al-Quran dengan tadabur Itu resep yang nomor satu Al-Quran adalah segala-galanya Baca Al-Quran Kalau orang Islam tidak baca Quran Hatinya itu penuh dengan debu, kotoran Satu hari tidak baca Quran Penuh kotoran Berapa hari tambah banyak kotorannya Dan tanda orang cinta Allah atau tidak Tandanya adalah cinta Quran Karena Quran adalah kalamullah mendekatkan diri kepada Allah paling baik adalah melalui Al-Quran Membaca Al-Quran dengan tadabbur Yang kedua adalah Mendekatkan diri kepada Allah dengan Amalan-amalan sunnah Setelah amalan-amalan yang wajib Yang wajib-wajib dulu dikerjakan Lalu ditambah dengan yang sunnah-sunnah Allah sendiri mengatakan seperti itu bahwa kalau orang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu sehingga aku cinta kepadanya. Kita hanya cinta Allah dan Allah pun juga cinta kepada kita dua-duanya. Dan orang kalau telah sampai kepada tingkatan cinta Allah maka dia telah menemukan semuanya. Kalau orang belum sampai kepada tingkatan cinta Allah maka dia kehilangan semuanya. Yang ketiga, selalu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan. Kemudian yang keempat, mendahulukan yang diinginkan Allah apabila berbenturan dengan keinginan hawa nafsu kita. Kita ingin begini, tapi Allah menginginkan begitu Maka kita kalahkan keinginan kita Nafsu kita Dan kita dahulukan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Yang kelima adalah Menanamkan Di dalam hati pemahaman tentang Al-asma wa sifat Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya adalah merenungkan tentang nikmat karunia dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Merenungkan, memperhatikan nikmat karunia Allah kepada kita, kebaikan Allah. Kalau kita renungkan pasti kita cinta. Dalam tubuh kita saja wa fi anfusikum afala tumsirun terlalu banyak nikmat Allah. Kemudian yang ke yang berikutnya yang keenam, yang ketujuh yaitu kita benar-benar menundukkan hati dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu taala. Menundukkan hati dan diri kita di hadapan Allah, tundukin kisah, merasa hancur di hadapan Allah, merasa tidak ada artinya di hadapan Allah, merasa kita ini rendah, hina, kita bodoh, kita ini enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah resep yang luar biasa al-inkisar baina yaday Allah taala. Kemudian yang ke-8 bangun malam berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam berkhulwat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran ketika di dalam sholat, ketika semua manusia tidur lelap. Kemudian yang kesembilan adalah bergaul dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kumpul orang cinta Allah, maka kita menjadi cinta Allah. Kumpul orang-orang soleh, mengambil hikmah dari mereka, mengambil ilmu mereka, kumpul orang soleh ini penting. Ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Bahkan ada sebagian orang ya, sebagian orang kita melihat dia saja iman kita langsung timbul. Sampai ada sebagian salafus soleh Saya kalau lagi iman saya lemah Saya datang ke tempatnya si Fulan Saya ketemu si Fulan saja Iman saya bangkit lagi Untuk waktu satu bulan Subhanallah Imannya bangkit untuk waktu satu bulan Kumpul orang soleh Mendengarkan hikmahnya Mendengarkan ilmunya Kemudian yang terakhir yang ke kesepuluh adalah Menjauhi semua sebab Yang bisa menjauhkan kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya yang kira-kira bisa menjauhkan kita dari Allah Kita tinggalkan Caranya ini Ikhwan billah rahimahullah wa akhwat Yang nomor sepuluh caranya itu dari Praktek sehari-hari Oh saya kalau melakukan ini kok saya tambah jauh dari Allah ya Berarti ini adalah menjauhkan saya dari Allah Tinggalkan Saya kalau melakukan ini kok tambah jauh dari Allah ya Berarti ini menjauhkan saya dari Allah Tinggalkan Prakteknya seperti itu Jangan sampai sudah tahu menjauhkan dari Allah Dimasuki terus Sudah masuk tidak bisa keluar Repot Jauh dari Allah selamanya Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna mahabbatah wa ittiba'ahu zahiran wa batinah. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ihsyurna fi zumratih. Allahumma wa adkhilna fi syafa'atih.